Nah, dan nazam ini nah, mengandung dua kaidah. Kaidah yang pertama adalah anal wajibat nam tasqut ma'a adamil qudrah. Bahwasanya kewajiban-kewajiban itu gugur apabila tidak adanya kemampuan. Orang yang tidak mampu gugur kewajibannya. Yang kedua, eh, pada kaidah wala muharramun mu'tirari. Nam, yakni bahwasanya la muharram mal itiror, ya, tidak ada yang haram dalam keadaan darurat ya, tidak ada yang haram dalam keadaan darurat baik nah selanjutnya qala muallif rahimallahu taala wa kullu mahdhurin madharurah biqadri ma tahtajuhu darurah wa kullu mahdhurin ya, dan semua perkara yang dilarang ya darurah itu bisa dilakukan bersamaan dengan keadaan darurat. Ya. Perkara yang diharamkan itu baru, baru boleh seorang terjatuh padanya atau melakukannya bersamaan dengan keadaan darurat. Biqadri ma tahtajuhu ad-darurah. Tetapi sekadar biqadri itu sesuai ukurannya, sekadar sesuai ukurannya yang dibutuhkan oleh perkara yang darurat itu tadi. Nah, Qala rahimallahu taala ay fala yazidu ala ma tahtaju ilaihi darurah. Yakni jangan lewat dari apa yang dibutuhkan pada keadaan darurat tersebut. Bal idza zalatit daruratu al kafu 'anil baqi. Bahkan apabila telah hilang keadaan darurat itu wajib ya, menahan diri dari sisanya. Ya, kalau sudah terselesaikan ya, masalah yang berkaitan dengan darurat tadi maka sisanya tidak boleh dilakukan. Perkara yang mahdur yang dilarang itu stop tidak boleh. Naam. Fayakulu minal maitati wa nahwiha biqadri ma yuzilu ad ya, maka seorang itu boleh makan bangkai atau yang serupa dengannya sesuai dengan apa yang nah bisa menghilangkan darurat itu ya sesuai dengan yang mencukupi darurat tersebut tidak boleh lebih ya, sebagaimana Kemarin contohkan ketika lapar ya makan secukupnya, ya. Tidak boleh kemudian sudah ini saya simpan untuk bulan depan, ya. Tidak, tapi dia makan sekedar untuk menolak enam ancaman kematian yang disebabkan karena tidak makan. enam ini adalah enam penyempurna dari kaidah yang sebelumnya ya, bahwasanya kalau dalam keadaan darurat boleh seorang itu terjatuh enam atau melakukan perkara yang diharamkan, tetapi sebatas perkara darurat itu tadi. Nah, dan contohnya untuk memperjelas hal ini, idza lam yujad illa tabibun lil mar'ati lam yajuz laha illa mawdi'ud darurati faqat. Nah, apabila tidak didapati untuk mengobati seorang wanita kecuali dokter laki-laki, ya, maka tidak boleh baginya bagi laki-laki Nah, dokter laki-laki itu kecuali mengobati bagian yang darurat saja. Ya. Kecuali mengobati bagian yang darurat saja. Ya, artinya kalau yang sakit cuma kakinya, berarti yang enam yang butuh pengobatan cuma kaki, yang dibuka kakinya saja, tidak perlu dibuka enam pakaian yang lain-lainnya. Enam. Wa yu'abbiru ba'dhum dan sebagian para ulama mengungkapkan dengan istilah ad-darurah biqadriha, ya. Ad-darurah tuqaddaru biqadriha. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha bahwasanya yang darurat itu diukur sesuai kadarnya ya sesuai kadarnya gak boleh berlebihan ya, melebihi dari perkara yang dibutuhkan dalam keadaan darurat itu ya ad-darurah tuqaddaru biqadriha nah masalah ya, ada masalah dan ini perlu kita mengetahuinya <clears throat> Iza ittararta ila mali ghairika hal yahiqu lil, ghairi an yutalibuka bidhamanin bidhamani hadzal mal. nam Yakni apabila engkau terpaksa sehingga menyebabkan binasanya harta orang lain. nam Maka bolehkah ataukah orang lain itu berhak? Ya, apakah orang lain itu berhak untuk menuntut ganti rugi darimu? Ya. Jadi misalnya kita dalam keadaan darurat, ini kalau sampai harta ini tidak dibuang, maka saya yang celaka. Saya bisa mati dan lain sudah. Harta ini saya buang. Nah, apakah harta yang kita buang itu kemudian menyebabkan pemiliknya berhak menuntut kita? Kira-kira siapa yang menjawab? 6. Fihi tafsil. Padanya terdapat perincian. Ya. Jadi kalau keadaannya seperti itu, misalnya 6, ada orang sudah saya titip 6 di perahumu ini sampai ke kota. Ya, tapi perahu sudah penuh gimana? Sudah pokoknya bawa saja. Nah, ternyata di tengah perjalanan terjadi badai ombak yang mau tidak mau kita harus menyelamatkan diri kita dengan mengurangi beban sehingga kita kita kurangi. Nah, nah di sini ada perincian. Idza kanatid daruratu nasya'at min haqqil ghair fa innahu hina idzin la haqqa lidzalikal ghair fi dhaman. Nah. Kalaulah darurat itu timbul dari haknya orang lain. Jadi kalau darurat itu disebabkan oleh hartanya orang lain, maka pada saat itu tidak ada hak bagi orang lain untuk menuntut. Ya, tidak ada hak bagi orang lain untuk menuntut. Misaluhu contohnya, contoh yang lebih jelas, <clears throat> insanun haja alaihi jamalun fattar ila qatlihi difa'an an nafsi. Contohnya adalah <clears throat> seorang yang diserang oleh ontanya orang lain. Ya tetangga kita punya onta mengamuk, ya, mengamuk menyerang kita, maka kita tidak ada jalan lain untuk melumpuhkannya kecuali dengan kita membunuhnya. Ya, mungkin misalnya ketika itu dia membawa tembakan dia tembak. Nah, dalam rangka apa? Menyelamatkan diri. Ini kalau saya tidak tembak, saya pasar sama onta, nah saya bisa dibunuh sama onta. Ya. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, ya tidak ada hak untuk meminta ganti rugi. Kenapa? Karena ancaman itu datang dari hartanya. Ya. Onta punya dia menyerang saya, kemudian saya saya bunuh, maka tidak ada nam tidak ada jaminan ganti rugi kecuali onta sedang jalan-jalan santai-santai lalu kita bunuh. Nah, maka di situ saatnya kita ganti rugi. Ya. Kenapa? Karena darurat itu ya tidak muncul dari harta tersebut. Ya, tidak muncul dari harta tersebut. Nah, Kemudian perincian yang kedua, idza kanat daruratu laysat nasyiatan an malil ghair fa innahu yadman. Kalaulah darurat itu tidak muncul atau tidak disebabkan oleh harta orang lain, maka pada saat itu orang yang menyebabkan binasanya harta tersebut dia wajib mengganti rugi. Ya. Jadi kayak tadi, naik perahu ini karungnya busuk ya, sudah saya buang. Nah, maka kita ganti rugi. Tapi kalau dia cuma ya nitip kemudian kita dalam keadaan darurat mau tidak mau kita harus buang maka keadaan yang seperti itu tidak tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi. 6. Contoh yang kedua ini ya. Jaiun muttarun la yajidu illa jamalan mamlukan li ghairihi fadzabahu wa akalahu fa innahu yatman. <clears throat> Contoh yang kedua ini seorang yang lapar ya, jaiun muttara dia tidak mendapati 6 makanan kecuali onta miliknya orang lain. Ya. Dia lapar, kalau nggak makan memang mati. Ya. Nah, tapi dia tidak mendapatkan makanan kecuali ada onta milik tetangganya. Kemudian dia sembelih dan dia makan. Maka yang demikian ini adalah ganti rugi. Ya. Ganti rugi. Kenapa? Karena darurat itu tidak muncul dari harta tersebut, tapi dari diri kita sendiri. Ya. Dari diri kita sendiri. Ini. Ya. Jadi kalau kita terpaksa sehingga menyebabkan binasanya harta orang lain, apakah ada ganti rugi? Maka di sana ada perincian. Kalau perkara darurat itu muncul atau disebabkan oleh harta itu tadi, maka tidak ada ganti rugi. Tapi kalau darurat itu muncul dari kita sendiri, maka wajib bagi kita untuk ganti rugi. Nah, ini contoh sehingga ini juga penting ketika ada perselisihan bagaimana dilihat ya, kondisinya, ya, dilihat kondisinya. Nah, berikutnya Qala al malik rahimallahu taala wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilul syakku lil yaqini dan hukum-hukum syariat itu kembalinya kepada keyakinan fala yazilu syakku lil yaqini maka keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan ya jadi <clears throat> hukum-hukum ini dibangun di atas sesuatu yang yakin maksudnya bukan di atas sesuatu yang meragukan nah dan di sini bukan berarti menghilangkan enam zon karena di sana ada enam beberapa keadaan yang syariat ini dibangun di atas zon dalam artian sesuatu yang yang rojih. Enam. Tapi ini apabila ada sesuatu yang meragukan dengan sesuatu yang meyakinkan, maka agama itu hukum-hukum syariat itu dibangun di atas yang yakin. Enam. Al yakin fil yakin secara bahasa adalah zawalu syak. Eh? Yakin secara bahasa itu adalah hilangnya keraguan. Ya. Wafil istilah dan secara istilah adalah tumaninatul qalb wastiqrarul ilmi fihi. Sedangkan secara istilah maka al yakin itu adalah tumaninatul qal, Ketenangan, ketenteraman hati dan tetapnya ilmu padanya. Kenapa tenang? Karena berdasarkan ilmu. Ya. Ini yakin. Karena ilmu yang ada padanya sehingga dia yakin. Wasyak Sedangkan syak secara bahasa adalah at-tadakhul. Syak secara bahasa adalah tadakhul. Tadakhul artinya saling masuk. Ya. Yakni yatadakhalu 'indahu amrani la yastati'u at-tarjih bainahuma. Ya. Yakni saling masuknya dua perkara yang tidak mampu untuk dipilih mana sih yang benar? Ini atau ini? Ini, ya. ini atau atau ini. Wafil istilah adapun secara istilah tajwizu amraini fa'thar la maziyata li hadiah li hadiah ala sa'iriha. Adapun secara istilah, enam yakni kemungkinan dua perkara atau lebih yang tidak ada enam kelebihan salah satu dari keseluruhannya. Ini atau yang ini atau yang ini atau yang ini. Ini namanya syak, ya. Dua perkara atau lebih dan tidak ada satu pun dari perkara-perkara itu yang diunggulkan yang mengalahkan perkara-perkara yang lain. Nah, ini namanya syak. Nah. Dan ya, kaidah ini berdasarkan dalil nah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat yang ke-28 Wa inna dhanna la yughni al haqqi syai'a dan semuanya Allah <clears throat> ya. persangkaan itu sama sekali tidak bermanfaat terhadap kebenaran. ya. persangkaan itu sama sekali tidak bermanfaat Naam untuk kebenaran. Demikian pula hadis Rasulullah SAW muttafaqun alaih dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Naam ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keadaan seseorang ya ar-rajulu yajidu syai'a fi shalah seseorang mendapati sesuatu pada solatnya, yakni ketika di dalam solatnya atau dalam keadaan toharohnya dalam keadaan suci setelah dia berwudu atau setelah mandi besar, kemudian dia sholat. Nah, dia mendapati sesuatu, yakni seolah-olah kayak ada sesuatu yang keluar, ya. melalui duburnya, ya. seperti kentut tapi tidak kentut, ya. membuatnya ragu-ragu. Ya. Sehingga beliau tanyakan kepada Rasulullah SAW, Ar-rajulu yajidu fi Seorang mendapat sesuatu dalam sholatnya sehingga menyebabkan dia ragu. Ini saya sudah batal atau belum? Saya ini sudah kentut atau atau belum? Fakallah Shallallahu alaihi wasallam maka Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yansarif hatta yajida rihan aw yasma sautan." Maka jangan dia berpaling sampai dia dengar suara atau mencium baunya. Ya. Kalau cuma ragu-ragu seperti itu was-wasah. Buang, singkirkan was-wasah tersebut. Sampai benar-benar mencium baunya atau mendengar suaranya. Berarti sesuatu yang meyakinkan. Ya. Tapi kalau cuma ih kok aneh-aneh, ya. maka tinggalkan. Masih meragukan. Ya. Yang yakin apa? Yakin di atas wudhu, di atas toharah. Yang diragukan apa? Batalnya diragukan. Maka dia di atas kesucian. Kenapa? Karena kesuciannya pasti. Kamu sudah wudhu pasti. Iya tadi saya sudah wudhu benar. Yang diragukan apa? Kentutnya ini saya ragu. Kentut atau tidak? Rasulullah mengatakan. Nah, jangan berpaling. Yakni tetap dalam keadaan asalnya. Dalam keadaan suci. Sampai kamu mendengar suaranya atau mencium baunya. Nah, ya, jadi berubah hukumnya kepada hukum yang lain dengan sesuatu yang yakin. Nah, dengan sesuatu yang yang yakin. <clears throat> Demikian pula, nah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi, falam yadri a shalla thalathan am arba'an, falyatrah asyak <clears throat> wal yabni 'ala al-yaqin." Ya. Apabila ragu salah seorang di antara salatnya sehingga dia tidak tahu apakah dia sholat tiga rakaat atau empat rakaat maka singkirkanlah yang ragu dan bangunlah di atas yang yakin ya, seperti seorang sholat aduh saya ini sholat dua rakaat atau tiga rakaat ya ini yang yakin dua rakaat atau tiga rakaatnya yang yakin eh? ya yang ragu berapa rakaat kalau seperti saya sudah sholat dua rakaat atau tiga rakaat ini yang diragukan rakaat kedua atau rakaat ketiga? Ya rakaat yang ketiga, maka bangunlah di atas rakaat yang yakin. Kalau dua ini pasti, kalau tiga ini aduh, tidak tahu ini. Duanya pasti, yang tiganya yang masih ragu. Maka bangunlah di atas yang yakin, yakni berarti kamu masih rakaat yang kedua. Berarti baru dua rakaat, ya. Dia laksanakan, berikutnya rakaat ketiga baru diakhiri dengan sujud syahwi. Ya. Ini apabila dalam keadaan ragu. Ya. Apabila dalam keadaan ragu maka hendaklah dibangun di atas yang yakin. Tinggalkanlah yang meragukan. Kalau yang diragukan rokaat yang ketiga, berarti yang yakin adalah rokaat yang kedua. Nah, <clears throat> ini. <clears throat> Baik. Kita baca 6 syarah dari mu'alif rahimallahu taala. <clears throat> Wa makna hadza dan makna dan makna hal ini anal insana mata tahaqqaqa syai'un thumma syakka hal zala dzalika syai'u al mutahaqqiq amla adalah bahwasanya seseorang apabila dia telah yakin dengan sesuatu kemudian ragu apakah yang meragukan itu bisa menyingkirkan keyakinan yang telah ada ataukah tidak ya. dia yakin telah melakukan sesuatu tapi kemudian ragu berikutnya apakah keraguan itu akan menggugurkan keyakinan sebelumnya 6 al aslu baqaul muhaqqaq 6 ini yang ya, Baik. Baik, eh, lanjut. Al aslu baqaul muhaqqaq, ya. Maka asalnya adalah tetapnya sesuatu yang dipastikan. Ya. Jadi kalau kita ragu, ya, datang keraguan setelah kepastian, enam, maka al aslu baqaul muhaqqaq, maka asalnya adalah tetapnya sesuatu yang pasti. yabqa al-amru ala kana mutahaqqiqan. Ya, maka tetaplah perkara tersebut ya sebagaimana keadaan yang pastinya ya keadaan yang pastinya maka dicontohkan di sini falau syakka fi imra'atin hal tazawwajaha lam yakun lahu wa istishaban li hukmi tahrim maka seandainya seorang itu ragu tentang perempuan apakah dia telah menikahinya atau belum maka tidak boleh baginya untuk menggaulinya nah kenapa karena yang diragukan adalah nikahnya. Yang diragukan adalah nikahnya. Ada seorang wanita, ih ini ada wanita. Saya sudah nikahi dia belum ya? Ini kalau apa lupanya bini ini kayaknya agak keterlaluan ya. <laughs> nah, ada wanita, ini saya lupa, ini saya sudah menikahinya atau belum? Kalau yang lupa itu adalah nikahnya, berarti dia belum, ya, belum dinikahi. Gak boleh digauli. Kenapa? Karena yang diragukan adalah nikahnya. Ya. Kecuali misalnya keadaan, ini seorang wanita, istrinya, ya, bukan cuma sekarang wanita, tapi istrinya. Benar-benar istrinya, dia lupa. Isa sudah mentalak dia atau belum ya? Maka hukumnya apa? Tetap istrinya. Kenapa? Yang diragukan adalah talaknya. Sedangkan yang pasti adalah statusnya sebagai istri. Ya. Tapi kalau ragu akan talak, berarti yang apa hukumnya dibangun di atas yang yakin bahwasanya dia adalah istrinya. Nah, ini. <clears throat> Jadi kalau dia ragu tentang seorang wanita apakah dia telah menikahi atau belum, maka tidak boleh ya, dia untuk menggaulinya. Istishaban lihukmit mitahrim. ya. Istishab itu artinya tetapnya kebersamaan, ya. Hukum tahrim. Jadi wanita kalau belum kita nikahi, hukum apa yang bersamanya? Hukum haram, ya. Istishaban, istishaban ya. Nam ini adalah bersama, ya. Karena dia tetap bersama dengan hukum tahrim. Kenapa? Karena akad nikahnya ini ragu, ya, karena belum dinikahi. Nah, pernikahannya yang diragukan sehingga dia tetap nam istishaban li hukmi tahrim. Dia tetap bersama dengan hukum at-tahrim. Wa kadza law syakka hal talaqa zaujatahu amla. Demikian pula kalau seorang itu <clears throat> ragu, ya, apakah dia telah menceraikan istrinya ataukah tidak. Nam lam tutallak maka hukumnya adalah lam tutallak dia belum diceraikan ya. istrinya belum diceraikan kenapa karena yang diragukan adalah perceraiannya walahu an yataha dan boleh baginya untuk menggaulinya istishaban lin nikah ya, karena bernam karena dia memiliki bersamaan hukum pernikahannya ya karena dia masih bersama dengan status pernikahannya ya. 6 Wa kadza law syakka fil hadati ba'da tayaqqunihi at-taharah au aksuhu. Dan demikian pula seandainya seorang itu ragu dalam hadatnya setelah dia yakin taharahnya, ya contohnya dia sudah yakin kalau dia sudah habis mandi besar atau yakin dia sudah habis wudhu tapi dia ragu apakah dia sudah kentut ya ataukah dia sudah kencing atau belum nah, dia lupa 6 au aksuhu atau kebalikannya Nah, tadinya dia belum berwudu, belum suci, dia ragu. Saya sudah wudu atau belum ya? Nah, yang yakin apa? Yang yakin tadi belum wudu, yang diragukan wudunya. Ya. Maka dihukumnya apa? Belum berwudu. Ya. Karena yang diragukan adalah wudunya. Au syakka fi adadi raka'atin aw tawafi aw sa'i aw ramyi wa nahwihi. Atau ragu dalam jumlah rakaat <clears throat> seperti dalam hadis tadi. Atau di dalam tawaf, ya, tawaf ya, Baitullah Harusnya tawaf tujuh kali. Dia ragu, ih ini saya sudah muter lima atau enam kali ya. ya. Muter dipikir-pikir sampai kepalanya muter. Ya nggak ketemu jawaban. Tapi kalau kembali kepada ilmunya, dibangun di atas yang sedikit. Ragu lima atau enam, ah, berarti lima. Ya, karena kenapa? Karena yang enam ini ragu, yang lima ini pasti. Enam. Demikian pula sa'i. Ya. Sa'i. Demikian pula aromyu, melemar, jamarat. Ya. Dan yang serupa dengan itu. Kalau ragu bilangannya maka dibangun dibangun di atas yang yang sedikit. Nah, <clears throat> wala takhtasu hadhil qaidatu bil fikhi. Ya. Dan kaidah ini tidak terbatas pada permasalahan fikih. Balil aslu fi kulli haditsin adamu hatta yatahaqqaqu. Ya. Bahkan nam, merupakan dasar bagi semua perkara, semua peristiwa. Nam itu adalah tidak ada sampai enam sampai yakin ya balil aslu fi kulli haditsin bahkan asal dari segala peristiwa itu adalah tidak ada sampai benar-benar dipastikan adanya ya. sampai benar-benar dipastikan adanya enam ya. hujan oh ini hujan tidak loh lihat ada air jatuh tidak kok, kok ragu ya kalau turun hujan betulan nah baru yakin ya oh ya hujan ya jadi tidak perlu ragu ini hujan tidak, api ini panas tidak loh, jangan diragukan. Ya. Nah, kecuali apinya Nabi Ibrahim jadi dingin. tapi kalau api kita pegang ya, aslinya panas ya panas, tidak usah. Api ini meragukan ini panas apa dingin. Jangan sampai saya ini sudah kayak Nabi Ibrahim jadi apinya dingin. Nah, <clears throat> jadi ini al aslu fi kulli haditsin adamu. Asal dari segala peristiwa itu adalah tidak ada sampai 6 sampai yakin benar-benar terjadi. Nah, kama naqul sebagaimana kita katakan al aslu <clears throat> intifaul ahkami anil mukallafina hatta ya'tiya ma tadulu ala khilafi dzalik. Naam. al aslu asalnya itu adalah tidak adanya hukum ya terhadap para mukallaf ya, terhadap enam orang-orang yang mereka terbebani syariat sampai datang apa yang menunjukkan atas enam apa yang menyelisih hal itu. Nah, sebagaimana <clears throat> misalnya puasa. Nah, selama belum datang khobar atau sebelum Nah, tampak hilal bulan Ramadan maka tetap dihukumi apa? bulan Syaban. Tidak ada kewajiban baginya berpuasa Ramadan sampai datang sesuatu yang meyakinkan, yang menyelisih bahwasanya sekarang sudah tidak lagi bulan Syaban, ya, dan seterusnya. <clears throat> nah, jadi al-asr itu adalah intifaul ahkam anil mukallafin hatta ya'tiya ma yadulu ala khilafi dzalik. Asalnya itu tidak ada kewajiban bagi seorang hamba sampai datangnya apa yang naam apa yang mengharuskan dia melakukannya. Ya. Naam, sebagaimana tadi misalnya naam kita musala khusufin katanya gerhana. Loh, kalau baru katanya gerhana ya jangan lakukan sampai benar-benar melihat ada gerhana. Nah, baru kita naam disyariatkan untuk solat solat gerhana. Nah, Kemudian wal aslu fil alfadhi annaha lil haqiqah. Asal dari lafaz itu bahwasanya adalah untuk hakikat. Ya. Al aslu fil alfadhi annaha lil haqiqah. Asal dari lafaz-lafaz itu adalah untuk hakikatnya. Naam. Wa fil awamiri annaha lil wujub. Dan pada perintah-perintah asalnya adalah wajib. Ya. Jadi asal dari lafaz itu adalah untuk hakikat. Ya. Asal dari lafaz itu adalah hakikat. Seperti misalnya kalau kita melihat, nam, aku melihat singa. Lafadznya apa singa? Ya. Berarti apa yang dimaksud? Yakni singa betulan. Ya. Tapi ketika misalnya aku melihat singa berkhutbah, ya, berarti apa ini? Singa yang dimaksudkan untuk hakikat singa binatang itu atau orang yang pandai berorasi? Maka adalah orang yang pandai berorasi yang pemberani. Aku sedang melihat singa bertarung dengan Nah, melawan musuhnya di medan pertempuran. Nah, berarti adalah pemberani. Ya. Nah, tapi aku, aku melihat singa menerkam kucing. Oh, berarti singa singa betulan. Nah, ini lafat. Nah, ini lafat. Maka demikian pula merupakan keyakinan ahlu Sunnah wal, wal Jamaah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal yadahu mabsutatan," bahkan kedua tangannya terbentang. Maka mana tangan itu adalah sesuai dengan hakikatnya, tetapi kaifiahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang yang tahu. Ya. Kenapa? Karena tidak ada keterangan yang memalingkan dari makna tersebut. Ya. Tidak ada keterangan yang memalingkan kepada makna tersebut. Ya, sebagaimana orang-orang Asy'ariyah mengatakan ya, tentang wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka memalingkan kepada makna yang lainnya. Maka kita tanya, mana dalilnya? Mereka tidak bisa mendatangkan dalilnya. Memalingkan makna tangan kepada rahmat, mana dalilnya? Mereka tidak bisa mendatangkan rahmat. Ya ini cuma suatu akal. Masa Allah memiliki tangan nanti berarti seperti kita. Loh, Berarti kamu yang menyerupakan tangan Allah dengan tangan manusia, kemudian kamu menafikannya. Ya, tidak boleh yang demikian. Tetapi kita wajib beriman. Kullu min indi rabbina. Semua itu datang dari sisi Rabb kita. Nah, ini asal dari lafat itu adalah lil haqiqah, ya, untuk hakikat. Kecuali nah datang penjelasan yang memalingkan dari lafat tersebut. Sebagaimana lafat akhir, hakikatnya lafat akhir adalah zina. Nah, akhirnya zina kecuali datang korina. Sebagaimana zina, mata memiliki zina, zinanya melihat. Ya. Kemudian baru dibuktikan menjadi zina yang betulan, yakni dengan kemaluannya. Nam, daib. Ini lafat. Ya. Pada asalnya adalah untuk hakikat. Ya. Kecuali ada yang menunjukkan, ya, ada korina yang malingkan kepada makna yang tidak sesuai hakikatnya. Demikian pula wafil awam iri anna halil wujub. Pada asalnya perintah-perintah itu memiliki faedah wajib. Kalau datang perintah Allah dengan Rasulnya, itu berarti wajib ya berarti wajib nah kecuali datang nas yang memalingkan dari kewajiban itu oh berarti menjadi tidak tidak wajib ya berarti tidak wajib seperti misalnya Rasulullah mengatakan bainal ini as-shalah ya nah di antara dua azan ya azan dan iqamat yakni ada salat oh berarti diperintahkan salat nah liman syaa bagi yang mau oh, berarti dipalingkan dari wajib menjadi sunnah ya Nah, ini sekedar contoh atau perintah-perintah yang lainnya. Nah, asal dari perintah itu adalah wajib kecuali ada yang memalingkan, ya. memalingkannya kepada sunnah atau memalingkannya kepada perkara yang yang mubah. Nah, wafin nawahi an annaha litahrim dan pada larangan-larangan pada asalnya adalah litahrim. Kalau ada larangan maka hukum asalnya adalah haram ya, untuk dilakukan sampai ada nas yang memalingkan dari yang haram kepada makruh. Ya, seperti misalnya, nam la yashrabanna ahadukum qa'iman. Nam. Rasulullah melarang minum dalam keadaan berdiri. Nah, tapi dalam keadaan lain Rasulullah SAW nam pernah minum dalam keadaan berdiri ini menunjukkan larangan itu adalah nam <clears throat> lil karoha atau makruh hukumnya. Nah, jadi asalnya adalah haram sampai ada nas yang lain yang memalingkan dari yang haram tersebut. Nah, Wal aslu baqaul umumi hatta yatahaqqaqu al mukhassis. Demikian pula asal enam dari sesuatu itu adalah enam berdasarkan keumumannya sampai dipastikan datangnya nas yang mengkhususkan. Ya. Sampai datangnya nas yang yang mengkhususkan. Ya, seperti misalnya seorang makmum ketika imam membaca ayat tidak boleh membaca ayat di belakangnya, tidak boleh nyanyi imam di dalam membaca ayat. Ya, kecuali yang Rasulullah khususkan yakni kecuali Al-Fatihah, ya, kecuali Al-Fatihah. 6. kemudian wal aslu baqaul hukmi an-nasih hatta an nasih. Demikian pula asalnya itu adalah tetapnya hukum nas sampai datang nas yang memansuhkan. Nah, jadi kalau ada nas berarti hukumnya sesuai dengan nas tersebut sampai datang keterangan bahwasanya nas tersebut telah mansuh sehingga hukumnya telah berubah.